والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه الحمد لله atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita sehingga pada detik ini kita masih diberikan oleh Allah taufik dimudahkan kita untuk selalu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menjauhkan kita dari segala bala bencana. Mudah-mudahan keluarga kita, andai tolan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. قال المؤلف الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين دلم كتابنا رياض الصالحين باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم باب من رنكان تنتان kewajiban memuliakan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menerangkan tentang keutamaan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama di antaranya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan pengertian tentang ahli bait adalah المؤمنون والمؤمنات من بني هاشم وبني المطلب orang-orang yang mukmin baik laki-laki atau perempuan dari kalangan keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib Hal ini tidak mengherankan karena Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW diboikot di awal-awal dakwah. Semua kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib dikecualikan situ Abu Lahab semuanya membela Rasulullah Sallam hidup di Syaib Abi Talib lembah kecil Abu Talib dengan makanan-makanan yang sampai disebutkan tidak ada perbekalan makanan sampai mereka memakan daun-daunan. Oleh karena itu mereka mendapatkan kemuliaan yang lebih di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banu Hashim dan Banul Muttalib. Makanya mereka termasuk yang tidak menerima zakat, tidak menerima sadaqah Ini yang dimaksud dengan ahli bait Rasulullah SAW juga termasuk azwajuhu sallallahu alaihi wasallam. Segala istri ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW juga dikategorikan ahlul bait. Ini penting kita sampaikan karena akhir-akhir ini ketika seseorang berbicara tentang keutamaan ahlul bait serta merta difonis orang-orang yang misalnya aliran-aliran sesat ini dikarenakan orang-orang yang aliran-aliran sesat itu mengaku-ngaku cinta ahlul ahlul bait yang hanya sekedar bungkusnya saja akhirnya imbasnya apa akibatnya apa ketika orang berbicara tentang ahlul bait Orang banyak curiga. Orang banyak curi curiga. Padahal secara padahal yang benar mencintai ahlul bait, memuliakan ahlul bait Rasulullah SAW ini anjuran dalam syari syariat. Hanya saja mereka orang-orang yang mengaku mencintai ahlul bait mereka ini tidak mengikuti kriteria cinta kepada ahlul bait tidak sebagaimana semestinya. Oleh karena itu Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali bin Abi Talib pernah menyatakan Ahibbuna hubbal Islam Ahibbuna hubbal Islam Cintailah kami segenap Ahlul Bait Kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin Hubbal Islam Cinta Islam Cinta atas dasar is Islam yang disebutkan oleh para ulama la ifrata wa la tafrit tidak terlalu juga tidak teledor jadi benar-benar mencintai ahlul bait tapi sampai tidak menyatakan apa sampai tidak menyatakan menghina sahabat-sahabat Rasulullah SAW makanya tadi disebutkan di jadwalnya itu judulnya hanya memuliakan ahlul bait kita tambahi dan sahabat Rasulullah SAW karena para ahlul bait dan sahabat ini satu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan jangan menerima perkataan orang yang mengaku-ngaku cinta sahabat tapi membenci ahlul ahlul bait atau sebaliknya mengaku-ngaku cinta ahlul bait tapi membenci saha, sahabat. Ini pengakuan-pengakuan yang tidak berdasar. Beberapa bulan yang lalu kita menghadiri semacam konferensi Sirah Nabawiyah itu, sejarah Nabi. Yang sangat disayangkan karena banyak pemakalah-pemakalahnya ada dari Sudan, dari Maroko. Tapi yang disayangkan banyak didominasi orang-orang yang itu yang tukang-tukang fonis-fonis kafir, fonis-fonis bid'ah itu. Akhirnya yang dibicarakan hanya tentang sahabat, sama sekali tidak menyinggung tentang ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kelihatan dari gaya-gayanya. Hmm, mereka mendominasi kebanyakan dari Saudi. Seperti itu terus terang saja kita. Nah, pemakala-pemakalanya seperti itu sama sekali tidak membahas tentang ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita ini harus proporsional katanya orang sekarang. Proporsional. Jangan sampai berat sebelah. Jangan sampai berat sebelah. Kita juga jangan sampai ditunggangi. Kita jangan sampai ditunggangi karena masing-masing punya kepentingan. Kita ini baina farsin wa jamin, labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kita bukan farf, bukan kotoran, bukan dam, bukan darah, tapi air susu yang jernih ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita teledor akhirnya ditunggangi dari pihak yang sana, ditunggangi dari pihak yang sini. Kita ini lain. Meskipun mereka kepentingannya kepentingan negara, kita ini insya Allah lillah. Ha? lillahi taala insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga akidah kita ahli sunnah wal jamaah disebutkan dalam hadis ini disebutkan dalam kitab kitab riyadhus salihin taraktu fikum ma in tamassaktum bihima taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada dalam riwayat yang lain ana tarikun fikum saqalain aku meninggalkan pusaka dua pusaka untuk kalian awwaluha kitabullah yang pertama adalah Al-Qur Al-Qur'anul Karim fihil huda wan nur di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk dan ada cahaya fakhudhu bi kitabillah berpegang teguhlah dengan Al-Qur Al-Qur'an wastamsiku bih berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an dan jangan menyeleweng dari Al-Qur'an. Kemudian disebutkan wa ahlu baiti. Yang kedua pusaka yang kedua adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain wa sunnati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan bagaimanakah apakah kriteria atau ciri-ciri ahlul bait yang harus kita muliakan dan harus kita ikuti? Para ulama menyebutkan di samping hadis ini harus dikelopkan dengan hadis yang lain. Yaitu hadis apa? Karena satu hadis dengan hadis yang lain itu sama-sama Bapak menjelas, menjelaskan sama-sama melengkapi tidak boleh kita memahami satu penggal hadis kemudian membuang hadis-hadis yang lain. Apa hadis yang disebutkan? Alaikum bisawadil a'zam. Ikutilah mayoritas umat. Faman syazza syazza finnar. Barang siapa yang nyeleweng, yang nyeleneh, maka dia menyeleneh, nyelenehnya nanti menuju neraka untuk mensinkronkan, memadukan dua hadis ini berarti bagaimana hasilnya? Hasilnya bagaimana? Dilihat dulu sekarang mayoritas ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman para ulama. Mayoritas kalau kita mau kalkulasikan mau sensus ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seantero dunia ini kira-kira mengikuti akidah apa. <laughs> Kalau kita mau sen, sensus dan sawadul a'zam min ahlil bait mengikuti akidah apa. Sudah tidak bisa diragukan lagi mereka mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita runut segala perintis-perintis tariqah-tariqah tasawuf kebanyakan dari ahlul ahlul bait. Al-Imam Ar-Rifai, Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Ahmad Al-Badawi ya kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kebanyakan semuanya ini termasuk Ahlul Bait Al-Imam Abil Hasan Asy-Syazili ini para pembesar-pembesar Ahlul Bait Rasulullah SAW ini juga penting kita sampaikan karena sekarang banyak orang memahami salah tentang Islam Nusantara ini akhirnya tidak apa namanya tidak menyenangi segala yang bersifat Arab sampai-sampai kalau ada penyebutan habaib mereka sudah mulai sinis. Nah, ini salah dalam memahami makna Islam Nusantara. Bagaimana? Ini termasuk kita ingatkan ketika orang menyatakan tentang ahlul bait, ya ini para habaib ini ahlul bait. Kita lihat sekarang mayoritas habaib akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka lah yang kita muliakan, mereka lah yang kita ikut ikuti. Tadi kita sudah singgung di pembahasan awal tidak bisa dipisahkan yang namanya ahlul bait Rasulullah SAW dengan para sahab, sahabat. Suatu kali Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali bin Abi Thalib kedatangan tamu rombongan dari Irak. Mereka bertanya tentang sikap Al-Imam Ali Zainal Abidin kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq kepada Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Utsman ibn Affan mereka ingin mendapatkan apa pengesahan legitimasi pengesahan kalau Imam Ali Zainal Abidin benci terhadap Khulafaur Rasyidin akhirnya dijawab spontan oleh Imam Ali Zainal Abidin apakah kalian ini yang benci Khulafaur Rasyidin termasuk dalam qauluhu ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 8 apa للفقراء قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ha? min muhajir fuqar alladzina ukhriju min diyarihim yang mana mereka terusir dari negeri mereka kampung halaman mereka يبتغون فضلا من الله ورضوانا من mencari keutamaan dan ridha Allah wa yansuruna Allah wa rasulah mereka membela Allah dan rasulnya ulaika humus sadiqun mereka lah orang-orang yang benar kata Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Imam Ali Zainal Abidin apakah kalian termasuk yang dicantumkan dalam ayat ini yakni minal muhajirin mereka menjawab la bukan ditanya lagi oleh Imam Ali Zainal Abidin kelanjutan ayat itu ayat nomor 9 walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman aw al iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون yaitu orang-orang Ansar yang mereka sudah berdomisili di Madinah Munawarah terlebih dahulu yang sudah beriman terlebih dahulu di Bayatul Aqabah al-Ula dan Bayatul Aqabah yang kedua, yang kedua sumpah setia sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Yuhibbuna man hajara ilaihim mencintai orang-orang yang hijrah ke Madinah Munawwarah. Wala yajiduna fi anfusihim hajatan ma'utiu. Sama sekali tidak memiliki keinginan atas apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Legowo, apa yang diberikan kepada kaum muhajirin mereka ri, ridha. Tidak ada iri terhadap harta yang diberikan kaum muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka itu kaum Ansar mengedepankan atas apa namanya? mengedepankan kepentingan kaum muhajirin daripada kepentingan pribadi mereka. Hah? Meskipun mereka dalam keadaan ber Wa may yuqashuha nafsi ulaika humul muflihun. Ditanyakan apakah kalian wahai orang-orang yang ingin aku ini mencaci khulafa rasyidin termasuk ayat yang nomor 9 ini?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 Kalau kalian bukan kaum muhajirin, bukan kaum ansar, lah kok mencaci sahabat, Kata Imam Ali Zainal Abidin pemuka Ahlul Bait menyatakan berarti kalian sudah pasti tidak termasuk ayat yang nomor tiga tadi itu. Apa? Orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar yang mana doa mereka apa? Alladzina yaquluna rabbana rabbana ighfir lana. Yang mana panjatan doa mereka ya Allah ampunilah kami. alladzina aqlabna fi alwali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan mereka wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu jangan jadikan ada dendam kusumat di dalam hati kita ini tentang sikap tegas dari al imam ali zainal abidin ibn al husain ibn ali bin abi talib Sayyidina Ali bin Abi Talib sendiri karramal wajha wa radiyallahu anhu karam wajah tidak serta merta ya orang yang ngomong karam wajah ini langsung dituduh aliran sesat tidak karam wajah ini memang doa khusus untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga ada riwayat untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karam wajah menyatakan suatu kali ketika khutbah Allahumma doa, di antara doanya Allahumma aslihna kama aslahta bihi akhulafa ar-rasyidin Ya Allah perbaikilah kami sebagaimana engkau memperbaiki ya, membimbing khulafaur rasyid ditanya oleh sekelompok jamaahnya wahai Imam Ali siapakah yang engkau maksud dengan khulafaur rasyidin apa jawab Imam Ali bin Abi Thalib habibaya Abu Bakar wa Umar dua kekasihku Abu Bakar dan Umar rajula Quraisy dua pembesar Quraisy syaikha al-Islam orang yang dituakan dalam Islam al-muqtada bihima ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dinapaktilasi yang selalu diikuti setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang kita sebutkan tadi tidak bisa dipisahkan ha? satu kesatuan yang tidak dipisahkan ahlul bait dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama termasuk al hafid Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah menyebutkan apa pendapat muhai imam bagi orang-orang yang mencaci ahlul mencaci sahabat-sahabat Rasulullah apa jawabnya ulaika humuz zanadiqah mereka lah orang-orang zindiq mereka lah orang-orang yang keimanannya perlu dikorek koreksi kembali apa alasannya karena kita tidak mengetahui syariat-syariat ini kecuali melalui jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattan fi sahabati attan fi din. Attan fi sahaba mencaci sahabat Rasulullah sallam berarti secara otomatis mencaci aga, agama. Suatu kali Harun Ar-Rasyid seorang penguasa dinasti Abbasiyah menginterogasi seseorang tawanan yang dikatakan di, dia ini apa namanya orang yang zindik dikatakan kenapa engkau ini sampai bulanan bu, bul apa setiap harinya ini apa mencaci-caci sahabat Rasulullah SAW. Oh iya karena itu memang jalannya. Mulai dari mencaci sahabat akhirnya secara otomatis akhirnya mencacati syari syariat menjajati syariat. Kalau kita, katanya orang zindik tadi, kalau kita langsung menjadi Rasulullah SAW, katanya dia, tidak mungkin orang meneri, menerima. Kalau kita langsung menjadi syariat, tidak mungkin orang menerima. Nah, melalui jalan menjadi sahabat ini, mereka mendapatkan cel celah. Supaya kita tahu tentang masalah mencintai ahlul bait harus dibarengkan dengan mencintai sahabat Rasulullah SAW. Bahkan ahli sejarah menyebutkan putra-putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari selain Sayyidatuna Fatimah Zahra ada yang namanya Abu Bakar ada yang namanya Omar, ada yang namanya Uz Uzman. hmm. makanya kita penting mengetahui tentang masalah ini karena ini masalah yang prinsip yaitu cinta ahlul bait dan cinta para sahabat sahabat untuk memupuk cinta kepada ahlul bait dan cinta kepada para sahabat, perbanyaklah kita membaca sejarah-sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan apa yang disebutkan oleh al hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya komentar kitab apa Sahih Bukhari Fathul Bari beliau memberikan pengertian sahabat adalah siapa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Siapa saja yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Siapa saja, baik itu manusia atau jin. Man laqiya an-nabi SAW mu'minan bih, mukmin beriman dengan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan is Islam. Kalau dia ternyata murtad, naudzubillah min dzalik seperti Ubaidillah bin Jahash atau Ibnu Khattal yang dulunya Islam kemudian murtad, mati dalam keadaan apa kafir bukan termasuk sah sahabat. Kalau dulunya pernah murtad tapi akhirnya kembali lagi, nah, kemudian masuk Islam lagi dan mati dalam keadaan Islam masih tergolong sah sahabat. Ini perlu dipahami. Allah ta'ala di surat uh, di surat Al-Fatah ayat 29 tentang permisalahan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apa sebutkan. Qaulu ta'ala Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار Orang-orang yang bersama Rasulullah tegas terhadap orang-orang ka kafir. Ruhama'u bainahum. Saling menyayangi antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Kalian melihat mereka ini rukaan, ahli ruku, sujud dan ahli sujud. Yabtaguna fadla min Allah wa ridwana meminta apa? Mengharapkan keutamaan dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka dalam wajah-wajah mereka ada apa? Bekas orang-orang su, sujud. Zalika mazaluhum fit Taurah wa mazaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam kitab Taurat dan dalam kitab In Injil. Kalau sekarang dalam kitab Injil ternyata banyak menyalahi kitab Taurat. Ini termasuk masalah-masalah yang mana di apa dimunculkan oleh orang yang namanya Paulus. Ini pertama kali yang banyak merubah apa originalitas keaslian in, Injil yang banyak merubah dan menyalahi tahu. Taurat. Kazar'in, perumpamaannya apa? Kazar'in, seperti apa tanaman akhraja syata'ahu yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu fastaghlaba wa ala suqih. Kemudian menjadi kuat dan tegak di atas batangnya. Yu'jibu dzarra'a liyaghidha bihimul kuffar. Orang-orang yang menanam menjadi senang melihat tumbuh-tumbuhan yang besar tumbuh-tumbuhan yang subur seperti itu. Ini perumpamaan sahabat-sahabat Rasul. Supaya apa? Liyaghidha bihumul kuffar. Supaya orang-orang kafir mulai jeng jengkel dengan keberadaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini perumpamaannya para sahabat Rasulullah SAW. Nah, nah, kita harus mengenalkan ada kitab-kitab tentang sahabat Rasulullah SAW ditulis oleh Al Hafidh Ibnu Hajar judulnya Usdul Ghabah fi ma'rifat sahabah ini berjilid-jilid ini ada juga ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar Al-Isti'ab fi ma'rifatil ashab ada juga ditulis oleh Al-Imam Al-Kandahlawi Ma'ba Hayatus sahaba, Sahabah ini penting kalaupun tidak bisa baca kitab aslinya baca kitab terjemah terjemahan yang penting bisa dipertanggungjawabkan soalnya biasanya kitab-kitab sejarah ini kalau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan banyak apa campuran-campurannya ini. Makanya kalau bisa ketika membaca sejarah harus merujuk kepada orang yang ngerti. Biasanya teman-teman mahasiswa yang nggak bisa baca kitab ini baca-baca terjemahan akhirnya terjebak, Hah? terjebak dengan sejarah-sejarah pal palsu. Akhirnya mempelajari sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari dasar yang tidak benar membaca biografi ahli bait Rasulullah SAW dari dasar yang tidak ben benar. Harus merujuk. Kalau antum mendapatkan kok kayaknya seperti ini, kok kayaknya tidak seperti yang kita tahu, tanyakan kepada orang yang nger ngerti. Karena yang namanya sejarah itu harus ada sanatnya, harus ada mata rantai rantainya. Jangan apa namanya merujuk tentang masalah sejarah-sejarah ini tentang apa buku-buku kecil, buku-buku kecil terjemahan lagi jangan harus merujuk kepada buku-buku induk dari apa sejarah sejarah ini penting makanya perlunya mempelajari bahasa Arab ha? kalau kita sudah dibentengi bahasa Arab insya Allah insya Allah apa akan terbebas dari jebakan-jebakan semacam itu karena sekarang banyak orang yang punya profesi khianah ilmiah profesinya khianah ilmiah tidak jujur tidak ilmiah koyok koyok ilmiah tapi akhirnya merubah-ru, merubah-rubah kitab-kitab kalangan ahli sunnah wal jamaah. jamaah. Oleh karena itu kalau kita tidak sempat mengetahui dari versi bahasa Arabnya apa saja yang problem yang kita dapatkan, tanyakan kepada orang yang ner ngerti. Jangan mempelajari sejarah dari novel, jangan mempelajari sejarah dari film, jangan mempelajari sejarah dari cerita-cerita lepas pelajari sejarah-sejarah khususnya lakon-lakonnya sahabat-sahabat ini dari induk-induknya. Itu dijual di depan Telkom itu ada. Hah? Ada Al-Bidayah wa Nihayah 12 jilid. Nah, karya Al-Hafid Ibnu Katsir. Kalau sudah sebut Hafid itu apal hadis wakeh. Nah, ditulis lagi Al-Kamil Fitarih. berapa jilid? 10 jilid. Al-Hafid Al Ibnu Al-Asir. Ditulis lagi tarikh lil Imam Tabari al lil Ibnu Jarir, Ibnu Jarir, Ibnu Kazir, Ibnu Azir harus baca. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan bukti-bukti sejarah semacam ini ada orang yang tidak mau mempercayai, wah borotok iku ono. Dia tidak bisa ba baca, tidak bisa baca asal fonis. Ini penting. Ini penting. Untuk menanam, memupuk apa? Memupuk cinta kepada ahli bait, kepada para sahabat, maka banyaklah kita mempelajari biografi-biografi para sahabat, sahabat Rasulullah SAW. Supaya sedini mungkin kita tanamkan kecintaan kepada ahli bait, kecintaan kepada para sahabat, sahabat kepada anak-anak kita. Alimu auladakum hubban hubba nabiyikum wa hubba ahli baitihi wa qira'atan Al-Quran atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarilah anak-anak kalian mencintai Rasulullah. Apalkanlah nasabnya Rasulullah. Kira-kira ada yang apal nasabnya Rasulullah, silsilah Rasulullah sampai adenan Ini harus dihafalkan. Sejarah singkat Rasulullah harus dihafalkan. Ummahatul mukminin harus dihafalkan. Khulafaur Rasyidin sejarahnya harus dihafalkan. Sehingga anak-anak kita ini apa namanya yang diidolakan adalah orang-orang besar. Putri-putri kita, anak-anak perempuan kita kita kenal dengan ahlul bait, nisa'u ahlil bait, nisa'u sahabah. Kalangan perempuan dari sahabat Rasulullah, kalangan perempuan dari sah sahabat-sahabat Rasulullah SAW sampai disebutkan di Mesir itu ada salah satu pribadi ahlul bait dari kalangan perempuan yang namanya Sayyidah Nafisa. Saking alime sampai Imam Syafi'i meguru nang Sayyidah Nabi Nafisah ini. Eh, termasuk pembesar ulama di Mesir sampai dijuluki Nafisatul Ilim saking alime Nafisah ilmu gurunya Imam Syafi'i ini termasuk pembesar ahlil ahlil bait. Mana putri-putri kita kita kenalkan kepada sejarahnya ummahatul mukminin, sejarahnya nisa usahaba, perempuan-perempuan ahlil bait, orang-orang salihah, ha? dan putra-putra kita harus dikenalkan bagaimana kepahlawanan ahli bait Rasulullah, kepahlawanan para sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu. Sebutkan dalam kitab Al-Isya'ah li asyratis sa'ah cerita ketika di antara tanda-tanda hari kiamat itu banyak terjadi masuk, masuk ini wajahnya manusia dirubah jadi wajah hewan naudzubillah min zalik. Tangi turu wajahnya berubah jadi wajah hewan naudzubillah min zalik. Ini termasuk tanda-tanda hari kia, hari kiamat. Disebutkan termasuk orang-orang yang dirubah wajahnya oleh Allah di dunia. Orang-orang yang selalu mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Disebutkan ceritanya seperti itu oleh Al-Imam Al-Barzanji yang ngarang Maulid Barzanji itu dalam kitabnya Al-Isya Ahli Asyratisa orang yang mencaci sahabat-sahabat Rasulullah khususnya Khulafaur Rasyidin dirubah wajahnya menjadi khinzir dirubah wajahnya menjadi babi naudzubillah min min dzalik maya Ramadan ini marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu kadang-kadang gengsi kadang-kadang geng gengsi tidak mau mempelajari ilmu tidak mau mempelajari ilmu dan tidak mau memba membaca. Akhirnya mengikuti apa disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, "An-nasu salasa." Orang itu ada tiga. Ha? Imam Ahlul Bait ini, ha? Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan apa? Al-imam an-nasu salasa. Orang itu tipikal orang itu ada tiga. Yang pertama apa? Alimun rabbani. Orang betul-betul alim dan memiliki jiwa terbiah. Bisa mendidik, bukan sekedar alim lisan, bukan sekedar alim pinter ngoceh ngalor ngidul tapi alim rabbani alim yang pinter mendidik mendidik nah ini yang perlu kita ikuti yang perlu kita ikuti yang kedua apa wa muta'allimun ala sabili najah kita semuanya masuk ke kategori yang nomor dua muta'allim ala sabili najah tidak sampai ke level alim tapi mengerti kalau dia itu tidak tahu seperti kita bagaimana Muta'allim, santri selalu bela belajar ala sabili najah mengikuti jalan keselamatan atau yang disebut dengan Al Hayy Bakar Adani Al Mashur hafizahullah manhajus salamah manhaj selamat manhaj aman dari fit fitnah muta'allim ala sabili najah kalau kamu tidak masuk ke level yang pertama minimal level yang kedua muta'allim ala sabili najah yang selalu belajar selalu hidupnya belajar sampai meninggal mencari keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga naudzubillah min dzalik apa? Hamajun ra'a, orang-orang sempalan, orang-orang level bawah, atba' kulli naik yang selalu mengikuti suara. Suara di arah selatan ikut, suara trompet di arah utara ikut. Nah, yaltafituna yamiluna ma'a kulli selalu bergoyang-goyang tergantung angin alias tidak punya prinsip Muzabzab, bahasa Al-Qur'an Muzabzab, muzabbabina baina dalik, la ilaha ula wa la ilaha ula be pengajiane nang kono bahasa ono ono bagian satu saya wedang oh melo ngrameno kono masih sesat pengajian kono berhadiah umroh melo pengajian kono masih sesat ini namanya imah Bahasa hadis yang lain imah Apa imah Gak jelas balilu. Gak jelas. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. La takunu imah Jadi orang itu jangan trader ikut sini, ikut sini. Gak punya prinsip. Yang penting ada hulusnya ikut. Yang penting ada hulusnya ikut. Yang penting kepentingannya ha, diayomi ikut. Jangan. Ini bukan politik. Agama ini bukan politik. La takunu imma in ahsananna ahsantum. Kalau orang baik kamu ikut baik. Wa in nas asa'tum. Kalau orang tidak baik ikut tidak baik. Maulid hadir maulid, hol hadir hol konser hadir, dangdutan hadir iki jenenge gak punya prinsip kata Rasulullah sallallahu la takunu imma. Tetapi apa? Wattinu anfusakum, mantapkanlah diri dirimu. Haruslah kalian menjadi orang yang punya prinsip meskipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan secara zahir. Ikutilah wal haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diiku, diikuti. Ini harus jelas kita sekarang ini fitnahnya macam-macam, fitnahnya macam-macam, fitnah pemikiran, fitnah akidah dan lain-lain sampai yasirul halimu fihi hayran Orang yang ngerti ini sampai bingung. Orang yang ngerti ini sampai be bingung. Makanya kita harus memantapkan diri kita mengikuti apa ajaran Islam yang benar. Allah ta'ala udkhulu silmi kafah. Masuklah dalam Islam itu secara totalitas. Jangan apa nus-nus, jangan baina-baina Jangan fifty fifty, jangan apa? Apa separuh-separuh. Mantapkan sampai kita mening meninggal ala aqidah ahli sunnah wal wal jamaah alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala wa nahnu minal aminin. Jangan sampai kita terperangkap dengan apa kicauan-kicauan yang tidak jelas. Ikutilah para ulama ikutilah para ahli bait Rasulullah SAW yang mengikuti Al-Quran dan Sun Sunnah ikutilah orang-orang soleh yang mendahului kita sehingga kita dijauhkan dari segala fit فتنة اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم ارزقنا توبة نصوحا وزكنا بها قلبا وجسما وروحا اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا بركاتك اللهم فرق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا في اليمن اللهم انصر إخواننا في العراق اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في كل بقاع الأرض ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين غير موضوعها الضالين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك